Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala pernah berkata, "Ya bena Adam, innaka anta ayyamun. Kullama dhahaba yawmun, dhahaba ba'duk." Wahai anak Adam Hakikatnya engkau ini Hanyalah hari-hari Apabila pergi satu hari Maka berarti Pergi pula sebagian dari dirimu Inilah Sesungguhnya Hakikat kehidupan ini bahwasannya waktu yang kita lalui terus pergi meninggalkan kita sebagian diri kita semakin mendekat untuk kembali pulang ke kampung halaman kita yang sebenarnya yaitu negeri akhirat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah berpesan kepada kita Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang menyeberang jalan. Inilah seharusnya keberadaan kita di dunia ini. Hanya seperti orang asing yang akan kembali pulang ke kampung halamannya yang hatinya selalu terpaut kepada kampung halamannya, yang senantiasa merasa tidak lama lagi akan kembali pulang ke kampung yang sebenarnya, kepada kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Oleh karenanya jemaah sekalian, apabila kita pahami ini dengan baik, maka sepatutnya kita mengisi waktu kehidupan yang sangat sementara ini dengan berbekal dengan amal soleh dan ketakwaan untuk menghadapi perjalanan panjang di negeri akhirat. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Perjalanan waktu dan pergantian hari-hari dalam kehidupan kita hendaklah selalu menjadi perhatian kita untuk mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Dan ketahuilah Di antara kebaikan terbesar Yang telah ditetapkan untuk kita Yang akan menjadi bekal Yang sangat penting Untuk perjalanan kita Di negeri akhirat Adalah Melakukan sholat Terutama Solat wajib yang lima waktu. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya, solat itu telah diwajibkan atas kaum mukminin sesuai dengan waktu-waktunya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi kita kewajiban yang agung ini disertai dengan penentuan waktu. Semua itu mengandung peringatan bagi kita bahwa memanfaatkan waktu dengan amal soleh, terutama dengan solat. Inilah kewajiban kita yang sangat penting di dalam kehidupan dunia ini. Sehingga pada hakikatnya kehidupan kita, waktu yang kita lalui hanyalah waktu menanti solat dari satu solat sampai solat berikutnya sampai pada akhirnya kita yang disolatkan inilah hakikatnya kehidupan kita dan sebagaimana kita pahami Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita wama khalaqatul jinna wal insa illa dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja dan salat dikatakan para ulama adalah ibadah yang paling agung setelah tauhid. Oleh karenanya di dalam urutan rukun Islam setelah mentauhidkan Allah dan beriman kepada Rasulullah kemudian disusul dengan kewajiban sholat lima waktu. Namun sungguh sangat disayangkan sekali betapa banyak orang yang telah menyanyiakan solat ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah memperingatkan akan datangnya generasi yang buruk generasi yang jelek, yang memiliki sifat menyia-nyiakan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat ke-59 فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya Kemudian datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyanyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Maka kelak mereka akan menemui al-ghayy al ghay itu ada dua penafsiran para ulama. Yang pertama, dia adalah kesesatan di dunia. Dan ini adalah kepastian bagi siapa yang menyanyiakan solatnya, dia pasti tersesat. Sedangkan makna yang kedua, al ghay itu adalah satu lembah di neraka jahannam yang baunya sangat busuk mengalir padanya nanah dan darah dari penghuni neraka disitulah tempat yang Allah siapkan wal iyadzubillah terhadap orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Maka ayat yang mulia ini adalah peringatan bagi kita. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan pengganti yang jelek, generasi yang buruk, yang memiliki sifat menyanyiakan sholat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah memperingatkan dalam surat Al-Maun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Celaka di sini juga dijelaskan para ulama maknanya mencakup celaka di dunia yaitu kesesatan. Pasti tersesat. Barang siapa yang menyanyiakan salat Meskipun manusia menganggap dia adalah orang yang mulia, dia adalah orang yang terhormat karena memiliki kedudukan, karena memiliki kekayaan. Tetapi pada hakikatnya dia dalam pandangan Allah adalah orang yang sesat. Kemudian kecelakaan di akhirat yaitu azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Inilah pada kenyataannya. Walaupun sholat merupakan ibadah yang sangat penting sekali. Kedudukannya yang sangat agung di dalam Islam. Tetapi banyak kaum muslimin yang melalaikan sholat ini. Yang menyanyiakannya sebagaimana yang Allah telah firmankan di dalam ayat tersebut. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud menyanyiakan salat. Kata beliau rahimahullah menyanyiakan salat itu mencakup beberapa makna. Apakah menyanyiakan waktunya? Yaitu menunda-nunda waktu sholat. Tidak melakukannya dengan segera. Ataukah menunaikannya tetapi tidak memenuhi rukun-rukunnya, demikian pula syarat-syaratnya, juga kata beliau, tidak khusyuk di dalam sholat. Dan tidak mentadaburi makna-makna yang terkandung di dalam bacaan-bacaan sholat. Maka, siapapun yang melakukan hal tersebut, tercakup di dalam kategori orang-orang yang melalaikan solat ataupun menyanyiakan solat, Artinya, dia masih melakukan solat, Tetapi dia suka menunda-nunda waktu solat, Ataupun dia solat namun dia tidak memperhatikan rukunnya, syaratnya, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, ataupun dia tidak peduli untuk khusyuk di dalam solat. Apalagi kalau dia meninggalkan solat sama sekali. Oleh karenanya jamaah sekalian, ini adalah sifat kaum munafikin. Mereka tidak peduli dengan solat. Mereka melakukannya setengah hati mereka bermalas-malasan. Sebagaimana yang telah Allah ingatkan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri malas-malasan mereka sekedar ingin mempertontonkan kepada manusia dan mereka tidak mengingat Allah di dalam solat mereka kecuali sedikit. Inilah gambaran kaum munafikin. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik." Tiga kali beliau katakan. Itulah solatnya orang munafik. Itulah solatnya orang munafik. Itulah solatnya orang munafik. Yajlisu yarkubu syams hatta idha kanat baina karnai syaitan qama fanakara arba'an la yadhukurullaha fiha illa qalila. Seperti apa solatnya orang munafik? dia hanya duduk saja seraya memperhatikan matahari. Kalau sudah mau habis waktunya, sudah berada di dua tanduk syaitan, barulah dia bangkit, kemudian dia mematuk empat kali, yaitu sholat asar empat rakaat, seperti ayam mematuk cepat sekali, dia tidak mengingat Allah dalam sholatnya tersebut, kecuali sedikit. Dia tidak khusyuk. Dia tidak ingat Allah. Pikirannya melayang-layang di dalam sholatnya. Ini bagi orang yang masih melakukan sholat. Apatah lagi kalau dia meninggalkan sholat sama sekali. Iya. Dan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu per pernah berkata, sebagaimana maknanya yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala wa idza adauha fihi wa idza adauhu أو قال rahimahullah wa وإذا ada'uha fahum lima siwaha minal wajibat adya. Apabila mereka telah berani menyanyiakan solat, maka pasti kewajiban-kewajiban yang lain mereka akan lebih menyanyiakan lagi. Li'annaha imaduddin wa qiwamuhu Sebab solat adalah tiang agama dan penopang-penopangnya. Wa khairu a'malil ibad. Dan solat adalah sebaik-baiknya amalan para hamba. Imam Mujahid rahimahullahu taala berkata tentang orang-orang yang menyanyiakan solat hum fi hadhihi al ummati yatarakabuna al an'ami wal humur fit turq la yakhafuna Allah fis sama' wa la yastahyuna an-nasa fil ard mereka hidup pada umat ini seperti binatang-binatang ternak dan keledai-keledai yang ada di jalan-jalan. Mereka tidak takut kepada Allah yang di langit dan mereka tidak malu kepada manusia di bumi. Inilah gambaran kejelekan orang-orang yang menyanyiakan solat. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita perlu lebih mendalami Mengapa kita harus sholat? Sejauh mana pentingnya sholat di dalam kehidupan kita? Supaya kita tidak termasuk dalam golongan generasi yang buruk, pengganti yang jelek, yang menyanyiakan sholat ataupun melalaikan sholat. Berikut ini kita sebutkan beberapa dalil dari Al-Quran was Sunnah tentang kedudukan solat di dalam Islam. Di antaranya di dalam hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi disahihkan oleh Asy-Syaikh Al Albani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasul amril Islam wa amuduhu shalah wa dhirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pokok perkara adalah Islam dalam riwayat yang lain, pokok perkara adalah La ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Tauhid. Wa amuduhu salah. Dan tiang-tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihil jihad fi sabilillah. Dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita Salat adalah tiang agama Tiang keimanan kita Apa jadinya sebuah bangunan tanpa tiang Yang kokoh untuk menyanggahnya Sebagaimana Rasulullah SAW juga telah memperingatkan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi yang pertama akan dihisap pada hari kiamat adalah solat. Yang pertama akan dihitung dari amalan seorang hamba di hari kiamat adalah solat. Apabila baik solatnya, maka seluruh amalannya akan ikut menjadi baik. Namun apabila buruk solatnya, maka seluruh amalannya menjadi buruk. Dalam riwayat yang lain, awwalu ma yus'alu 'indal 'abdi yawmal qiyamah awwalu ma yus'alu awwalu ma yus'alu anhu al-'abdu yaumal qiyamah yunzaru fi salatihi. Yang pertama akan ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat yaitu dilihat pada solatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Maka apabila solatnya baik, sungguh dia telah beruntung dan lulus. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dan apabila salatnya rusak, maka dia telah celaka dan merugi. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan disahihkan oleh Syekh Al Albani. Juga disebutkan di dalam hadis Abu Dawud dari sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu." Yang pertama akan dihisap atas seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in kana atammaha kutibat lahu tamah. Apabila ternyata dia telah menyempurnakan solatnya, ditulis baginya sempurna. Wa in lam yakun atammaha, qala Allah azza wa jalla li malaikatih. Dan apabila dia tidak menyempurnakannya, maka Allah berkata kepada malaikatnya, Unzuru hal tajiduna li abdi min tatawu'in lihatlah dulu apakah kalian mendapatkan untuk hambaku itu salat-salat sunnah fatukmiluna biha faridatahu sehingga kalian menyempurnakan dengan salat sunnah tersebut salat wajibnya summa zakah kadzalik summa tu'khadul a'mal ala hasadi dzalik Kemudian zakat juga dihitung seperti itu, yaitu dilihat zakat wajibnya dulu. Kalau kurang, maka disempurnakan dengan sunnahnya. Lalu seluruh amalan dihisap seperti itu. Jadi demikianlah keadaan hisap kita di akhirat kelak. Bahwa solat adalah penentu baik dan buruknya seluruh amalan kita. Yang pertama akan dihisap adalah solat. Apabila baik solat kita, baik seluruh amalan kita. Namun apabila rusak, rusak pula seluruh amalan kita. Ini jelas sekali. Menunjukkan pentingnya solat dalam kehidupan kita. Artinya tidak ada manfaatnya kita baik sama orang kita rajin bersedekah, kita melakukan amal-amal yang lain, tapi sholat kita lalaikan. Tidak ada manfaatnya. Demikian pula hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita pentingnya memperhatikan pelaksanaan sholat dengan baik. Disempurnakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnah dan adabnya, serta kehusukannya. Namun Allah yang maha penyayang, apabila hal itu kurang, Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk melihat kepada sholat sunnah. Ini juga menunjukkan kepada kita pentingnya menyempurnakan sholat-sholat wajib kita dengan sholat sunnah. Tapi ini bukan bermakna sholat wajib yang bolong-bolong bisa diganti dengan sholat sunnah, tidak. Maksudnya di sini kalau kurang dari segi khusyuknya, dari segi kewajibannya, dan lain-lain. Bukan dia tidak sholat kemudian ditutup dengan sholat sunnah, bukan. Kekurangan khusyuknya, kekurangan dalam pelaksanaan kewajibannya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, itulah yang ditutup dengan sholat-sholat sunnah. Jadi subhanallah, Hadis yang mulia ini menunjukkan pentingnya solat dalam kehidupan kita. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan Latungkadanna ural Islam urwatan urwatan Fakullaman taqadat urwatun tashabbatan nasu billati taliha Fa'awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna salah. Sungguh kata beliau. Ikatan Islam ini akan terurai. Akan terlepas. Seikat demi seikat. Maka setiap kali terlepas satu ikatan. Manusia berpegang kepada ikatan berikutnya. Dan yang pertama akan terlepas adalah hukum. Hukum Sedangkan yang terakhir adalah solat. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, awwalu ma yurfa'u minan nasi al-amanah wa akhiru ma yabqa as-salatu. Yang pertama diangkat dari manusia adalah amanat. Sedangkan yang terakhir tinggal di tengah-tengah manusia adalah solat. Hadis ini sahih. Yang pertama diriwayatkan Imam Ahmad. Riwayat yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Jadi solat bagaikan benteng terakhir di dalam diri kita. Yang terakhir terlepas seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dunia ini adalah salat. Artinya kalau sudah tidak ada lagi yang melakukan salat maka tidak akan lama lagi terjadinya kiamat. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan Al Imam Ahmad dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwasannya akhir wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-shalah as-shalah wa ma malakat aymanukum salat salat dan budak-budak yang kalian miliki hendaklah diperhatikan inilah di antara wasiat terakhir Rasulullah SAW sebelum berpisah dengan kehidupan dunia ini menunjukkan agungnya salat dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang mengerjakan salat para nabi dan rasul sebagaimana dalam surat Maryam ayat ke-54 sampai ke-55 Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya Dan sebutkanlah di dalam kitab tentang Nabi Ismail Sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur dalam janjinya. Dan seorang rasul serta seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiya. Dan beliau senantiasa memerintahkan keluarganya untuk melakukan salat dan mengeluarkan zakat dan adalah beliau diridhoi di sisi Robnya. Ini pujian Allah kepada Nabi Allah Ismail alaihi salam. Di antara yang Allah puji dalam diri beliau adalah senantiasa memerintahkan keluarganya untuk melakukan salat. Inilah salah satu tugas penting kita terhadap keluarga kita. Memperhatikan sejauh mana mereka melakukan salat. Namun sayang sekali banyak orang betapa sayang keluarganya. Dia jaga supaya mereka tidak terkena penyakit. Dia jaga kebersihan mereka, kesehatan mereka. Kalau misalkan tertimpa satu penyakit, dia siap siaga untuk membawa mereka ke rumah sakit siap siaga mengantarkan mereka ke dokter, mencarikan pengobatan yang paling baik. Namun sayang sekali bersamaan dengan itu, dia kurang memperhatikan pelaksanaan solat di dalam diri-diri mereka. Dia tidak memerintahkan mereka untuk melakukan solat. Yang lebih dia perhatikan adalah sekedar urusan-urusan dunia mereka. Padahal sesungguhnya inilah yang paling penting. Inilah yang Allah puji dalam Al-Quran terhadap Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerima solat ini dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Coba kita perhatikan kewajiban-kewajiban, perintah-perintah, ibadah-ibadah pada umumnya Allah sampaikan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi solat lima waktu Allah berikan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Langsung di atas langit yang ketujuh Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada satu malam yang sangat mulia yang dikenal dengan malam Isra dan Mi'raj. Tapi apa yang terjadi? banyak kaum muslimin merayakan peringatan malam Isra Mi'raj ini. Begitu banyak mereka ikut merayakannya. Padahal peringatan tersebut termasuk mengada-ada dalam agama. Termasuk bid'ah tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menyerupai perayaan Paskah umat Nasrani. Ini yang mereka lakukan. Bersamaan dengan itu, solat mereka lalaikan. Lihat saja berapa banyak yang hadir pada acara Isra Mi'raj dan berapa banyak yang memenuhi panggilan azan ketika azan dikumandangkan di masjid-masjid. Inilah salah satu tipuan syaitan kepada manusia yang tidak penting. Bukan hanya tidak penting, tapi satu perbuatan dosa. Mereka perhatikan. Justru yang diperintahkan Bahkan kewajiban yang asasi mereka lalaikan. Ya. Demikian pula salat ini pertama kali diwajibkan sebanyak 50 kali atau 50 waktu, 50 salat. Ini sudah menunjukkan kepada kita kecintaan Allah terhadap ibadah ini. Tidak tanggung-tanggung. Diwajibkan sebanyak 50 kali. Namun karena kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Supaya mereka tidak terjerumus di dalam dosa. Yaitu dosa meninggalkan sholat. Maka Allah memberikan keringanan. Dan Rasulullah SAW juga mengkhawatirkan umatnya maka beliau meminta keringanan. Terus minta pengurangan. Sampai akhirnya menjadi lima waktu. Ya. Itu pun masih diperingatkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Saya masih khawatir kaummu akan melalaikan sholat. Ternyata benar. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah malu untuk meminta pengurangan lagi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus agar memerintahkan keluarganya, anak-anaknya untuk melakukan sholat. Sebagaimana dalam surat Toha ayat ke 132. Kata Allah, Wa'mur ahlaka bis salati, wastabir alaiha, La nas'aluka rizqan wa nahnu narzukuka. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal akibatu taqwa. Kata Allah, dan perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah dalam melakukannya. Subhanallah. Dalam ayat ini kita diperintahkan untuk melakukan salat, juga diperintahkan untuk bersabar di dalam melakukannya kamilah. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Kamilah yang memberikan rizki kepadamu dan akibat yang baik bagi ketakwaan. Dan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Imam Abu Daud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin watribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan salat ketika mereka berumur tujuh tahun dan pukulah mereka apabila tidak mau solat ketika berumur sepuluh tahun dan pisahkan tempat-tempat tidur mereka. Ya, subhanallah, salah satu ibadah penting yang sedari awal harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sejak pertama dia mumayyiz, yaitu dia mulai bisa mencerna, mulai bisa berfikir mulai bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Ibadah yang pertama kita perintahkan kepadanya setelah tauhid adalah sholat. Iya. Perintahkan untuk melakukan sholat. Bahkan diizinkan untuk memukulnya apabila tidak mau sholat di umur 10 tahun. Namun pukulan yang dimaksudkan di sini adalah pukulan ringan. Bukan pukulan untuk menyakiti atau balas dendam, tidak. Pukulan ringan dan tidak boleh memukul di daerah-daerah yang berbahaya atau anggota tubuh yang berbahaya dan tidak boleh juga memukul di bagian wajah. Ya. Ini menunjukkan pentingnya solat. Juga Rasulullah SAW memerintahkan orang yang lupa solat ataupun tertidur untuk mengkodok solatnya. Bukan alasan untuk meninggalkan sholat. Bagi siapa yang lupa, sholatnya sudah lewat ataupun tertidur. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha Ayusolliyaha idza zakaraha. Barang siapa lupa mengerjakan solat atau tertidur darinya, maka kafarahnya adalah hendaklah dia segera melakukan solat tersebut apabila dia mengingatnya. Jadi, bukan alasan untuk meninggalkan solat. Dan disebutkan para ulama, termasuk dihukumi sebagai orang yang tidur harus mengkodok solatnya adalah orang yang pingsan apabila pingsannya kurang dari tiga hari. Apabila pingsannya kurang dari tiga hari atau maksimal tiga hari. Iya. Sebagaimana diriwayatkan dari para sahabat dari Ammar bin Yasir Demikian pula dari Imran bin Hussein, dari Samurah bin Jundub bahwasanya mereka pingsan atau mereka memerintahkan orang yang pingsan kurang dari tiga hari untuk mengkodok solatnya selama itu. Dan apabila pingsannya lebih dari tiga hari, maka tidak wajib baginya mengkodok karena dia diserupakan dengan orang gila, orang yang hilang ingatan sama sekali. Yang tidak wajib untuk sholat. Iya. Siapa yang tidak wajib untuk sholat? Hanya dua kemungkinan. Sudah gila atau sudah mati. Adapun orang yang lupa tertidur, maka setelah dia ingat atau setelah dia bangun, wajib untuk segera melakukan sholat. Misalkan tertidur tanpa sengaja ya, bukan sengaja, tertidur sehingga kelewat sholat subuh. Ya. Maka apabila dia bangun walaupun matahari sudah terbit wajib baginya untuk sholat subuh nggak ada alasan untuk meninggalkan. Demikian pula orang yang sakit. Separah apapun sakitnya, selama akalnya masih ada, wajib untuk sholat. Justru orang yang sakit ini lebih penting untuk sholat. Kenapa? Karena sakit itu tanda kematian. Dia justru harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Namun syariat memberikan kemudahan kepadanya apabila tidak mampu sholat berdiri maka berbaring atau duduk tidak mampu duduk berbaring wajib baginya untuk sholat tidak boleh meninggalkan sholat selama akalnya masih ada separah apapun sakitnya dalam kondisi sebagai musafir di perjalanan seberat apapun perjalanannya wajib untuk sholat. Namun syariat memberikan kemudahan. Boleh menjamak dan mengkasar sholat di dalam perjalanan. Yang tadinya empat rakaat menjadi dua rakaat. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Dalam kondisi aman, maupun dalam kondisi perang, dalam kondisi sangat tidak aman, wajib untuk melakukan sholat. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Ada air, nggak ada air, tetap harus sholat. Nggak bisa seorang beralasan. Nggak ada air. Boleh tayamum. Iya. Ada masjid, nggak ada masjid, harus sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Wajulat liyal ardu masjidaw wa tahura. Fa rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Telah dijadikan untukku bumi ini seluruhnya adalah masjid yaitu tempat untuk sholat, boleh untuk sholat, dan alat untuk bersuci. Maka siapa saja dari umatku yang telah sampai padanya waktu sholat, hendaklah dia sholat. Iya. Gak ada alasan untuk meninggalkan sholat dengan alasan gak ada air silahkan bertayamum. Ya. Tidak ada masjid. Sholat bisa di mana saja. Selain di WC, demikian pula di kuburan dan di kandang unta. Ini tiga tempat yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk kita melakukan sholat padanya. Ya. Jadi nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat kecuali sudah gila, hilang ingatan, atau sudah pantas disolatkan. Demikian pula pengecualian yang lain bagi wanita ditambah dengan haid dan nifas. Ya. Selain itu, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Juga di dalam Al-Quranul Karim disebutkan sejumlah keistimewaan solat. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-143. Allah Subhanahu wa taala menamakan solat sebagai keimanan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Dan tidaklah Allah menyanyiakan iman kalian Sesungguhnya Allah maha lembut dan penyayang terhadap manusia. Dijelaskan para ulama mufassirin, makna iman yang dimaksudkan di sini adalah solat, yaitu solatnya kaum mukminin ke Baitul Maqdis sebelum kiblat pada akhirnya dikembalikan ke Ka'bah. Maka kata Allah, Salat kalian di, ke Baitul Maqdis itu tidak sia-sia. Allah akan memberikan pahala. Jadi di dalam ayat ini Allah namakan salat sebagai keimanan. Menunjukkan salat adalah bagian penting dari keimanan. Iya. Demikian pula dalam sejumlah ayat Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada para nabi dan rasul untuk salat. Sebagaimana firman-Nya, "Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salah." Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-73. Dan kami wahyukan kepada mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan melakukan sholat. Padahal sholat juga kebaikan. Sudah tercakup dalam wahyu sebelumnya. Tetapi Allah perintahkan lagi secara khusus untuk menegakkan sholat. Dan sholat termasuk ibadah yang paling banyak diperintahkan di dalam Al-Quran wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan tunaikanlah salat, bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuknya. Inna salati kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, Sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah dalam melakukannya. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan pentingnya sholat dan perhatian Al-Quran dan Sunnah terhadap ibadah sholat ini. Oleh karenanya jamaah sekalian, perlu kita pahami, meninggalkan sholat adalah salah satu bentuk kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yeah. Dan ini disepakati para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Walaupun ulama belakangan ada khilaf dalam masalah ini. Namun pendapat yang benar orang yang meninggalkan salat apakah meninggalkan salat karena dia menentang kewajiban sholat dan ini sepakat para ulama ataukah dia meninggalkan sholat karena malas ini yang dikhilafkan para ulama namun yang sahih hukumnya juga kufur akbar ya. termasuk kekufuran besar yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam kita sebutkan di antara dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Di dalam surat Al-Qalam pada ayat ke-42 sampai 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un." Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa kad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari betis disingkap yaitu Allah Subhanahu wa taala menyingkap betisnya. Dan ini adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita imani. Sama dengan mengimani adanya sifat tangan Allah, wajah Allah, kaki Allah. Dalam ayat ini disebutkan betis. Namun mengimaninya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Tidak boleh disamakan dengan betisnya makhluk. Maka pada hari kiamat Allah menyingkap betisnya dan mereka disuruh untuk bersujud namun mereka tidak mampu untuk bersujud disebutkan para ulama ayat ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan mempelajari tauhidul asma wa sifat dan mengamin, mengimaninya sebagaimana yang Allah perintahkan. Iya. Mereka diseru untuk bersujud, mereka tidak mampu untuk bersujud. Ketika itu pandangan mereka tertunduk dan mereka diliputi oleh kehinaan. Dan dahulu di dunia mereka diseru untuk bersujud namun mereka tidak melakukannya padahal mereka dalam keadaan selamat, dalam keadaan sejahtera. Inilah keadaan orang yang meninggalkan solat ketika di dunia, maka inilah keadaannya di akhirat. Dia digolongkan bersama orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Mereka ingin bersujud, tapi mereka tidak mampu. Kenapa? Karena di dunia mereka sudah diseru untuk bersujud kepada Allah namun mereka tidak melakukannya demikian pula dalam surat al mudathir ayat ke 42 ditanyakan kepada penghuni neraka Sakar ma salakakum fi Sakar apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar ini? Na'udzubillah. Maka mereka pun menjawab sebab-sebab yang memasukkan mereka kepadanya. Apa sebab yang pertama? Qalu lam nakun minal musallin. Mereka mengatakan kami tidak termasuk orang yang melakukan salat. Walam nakunut imul miskin dan kami tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin dan kami hanya bersenda gurau bersama orang-orang yang melakukannya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin dan kami mendustakan hari kebangkitan. Perhatikan. Mereka ini adalah orang-orang kafir mereka mendustakan hari kebangkitan. Dan juga disebutkan mereka tidak melakukan sholat. Menunjukkan apa? Orang yang meninggalkan sholat itu bersama orang-orang kafir yang mendustakan hari kebangkitan. Na'udzubillah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-11 fa in wa aqamu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din apabila mereka bertobat dan menegakkan solat menunaikan zakat dan menunaikan zakat maka mereka adalah saudara-saudara kalian di dalam agama perhatikan ayat ini begitu jelas apabila mereka bertobat dari kesyirikan kemudian menegakkan solat, kemudian menunaikan zakat, barulah mereka menjadi saudara-saudaramu dalam agama. Artinya kalau mereka belum melakukan itu, maka mereka adalah orang-orang kafir, bukan saudara kita dalam agama. Iya. Hanya saja terkait zakat ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan di situ orang yang tidak membayar zakat maka pada hari kiamat mereka akan diazab. Setelah mereka diazab, kemudian diperlihatkan jalannya apakah ke neraka atau ke surga. Artinya ini azab khusus. Sebelum azab neraka, ada azab di hari kebangkitan. Di antara yang mendapatkan azab adalah orang yang tidak menunaikan zakat setelah dia diazab di situ, kemudian ada kemungkinan dia masuk surga atau masuk neraka. Maka hadis ini menunjukkan apa? Orang yang tidak menunaikan zakat karena bakhil misalkan tidak kafir. Kecuali kalau dia menentang kewajiban zakat. Maka dia kafir. Walaupun dia menunaikan zakat. Tapi kalau dia menentang kewajibannya, maka dia kafir. Adapun salat tidak ada dalil yang memberikan pengkhususan atas firman Allah di dalam surat atau ayat ke-11 ini tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bainar rajul wa syirki wal kufri tarkus salah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat ini jelas maka siapa yang meninggalkan salat dia masuk di dalam wilayah kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam hadis Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Kata beliau, perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, maka siapa yang meninggalkannya dia telah kafir. Jelas sekali. Siapa yang meninggalkannya dia telah kafir. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari tabi'in yang mulia Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkahu kufrun ghairas salah." Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap ada satu amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekafiran kecuali salat. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan ijma para sahabat. Dan selain beliau, para ulama yang lainnya juga telah menukil ijma para sahabat akan kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Jadi jamaah sekalian, meninggalkan sholat bukan perkara sepele. Tidak main-main. Oleh karenanya, Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala berkata dalam kitabus salah wa hukmu tarikiha la yakhtaliful muslimuna anna tarka salatil maf tarka salatil mafrudah andan, min a'zamiz dzunub wa akbaril kabair. Kaum muslimin tidak berbeda pendapat. Maksudnya ulama seluruhnya sepakat bahwasannya meninggalkan solat wajib dengan sengaja termasuk dosa yang paling besar. Wa anna ismahu dan bahwasannya dosanya di sisi Allah a'zamu min ismi qatli nafs lebih besar daripada dosa membunuh jiwa wa akhdhil mal atau wa akhdhil amwal dan lebih besar dosanya daripada mencuri wa min ismi riba dan lebih besar daripada riba wasariqah dan mencuri. Ya sebelumnya mengambil harta. Lebih besar dosanya daripada mengambil harta tanpa alasan yang benar. Demikian pula mencuri. Wasyurbil khamar dan lebih besar daripada minum khamar. Sepakat ulama. Kenapa? Karena meninggalkan sholat bukan sekedar dosa besar lagi. Tetapi meninggalkan sholat adalah kekufuran. Iya. Jadi hendaklah kita senantiasa memperhatikan sholat dalam kehidupan kita, memerintahkan keluarga kita, menjaga mereka jangan sampai meninggalkan sholat, menasehati saudara-saudara kita untuk selalu memperhatikan ibadah sholat ini. Bagian akhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu penukilan beberapa asar ulama ussalaf tentang perhatian mereka terhadap ibadah solat. Sesungguhnya para ulama kita, ulama ahlus sunnati wal jamaah, telah memberikan teladan kepada kita betapa mereka memperhatikan ibadah solat ini disebutkan dari Imam Rabi'ah bin Yazid rahimahullahu taala bahwasanya beliau berkata azan al-mu'azzin li salati zuhri Munzu arba'ina sanah Illa wa ana fil masjid Illa an akuna maridan Au musafiran Kata beliau Tidaklah muazin mengumandangkan azan Untuk melakukan salat zuhur Sejak 40 tahun yang lalu kecuali aku sudah di masjid. Kecuali apabila aku sedang sakit atau melakukan safar. Subhanallah, teladan para ulama kita. Sebelum muadzin melakukan azan, dia sudah siap untuk sholat. Dan ini termasuk yang membantu seseorang untuk khusyuk. Persiapan yang baik Jangan nanti dia terburu-buru. Ini mengganggu kekhusyukan. Iya. Terutama bagi laki-laki, wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Demikian pula bagi wanita, walaupun sholat di rumah, sebelum ajan sudah siap. Imam Yahya bin Ma'in bercerita tentang Yahya bin Sa'id rahimahumallahu taala innahu lam yafuthu zawal fil masjid arba'ina sana. Sesungguhnya beliau Yahya bin Sa'id tidak pernah luput darinya waktu zawal yaitu waktu zuhur artinya sebelum masuk waktu zuhur dia sudah ada di masjid sejak 40 tahun yang lalu dan berkata tabi'in yang mulia imam termasuk imam para tabi'in Sayyid ibn al-Musayyib rahimahullahu taala ma fatatni at-takbiratul ula mundu khamsina sanah tidak pernah luput dariku takbir yang pertama bersama imam sejak 50 tahun subhanallah Sejak 50 tahun yang lalu sampai saat beliau mengatakan ini tidak pernah beliau meninggalkan sholat berjamaah, bukan hanya itu. Tidak pernah beliau luput sholat bersama imam. Pada takdir yang pertama. Sejak takdir yang pertama. Bukan masbuk. Iya. Wa manadartu fi qafar Juga kata beliau, Sejak 50 tahun yang lalu, saya tidak pernah melihat tengkuknya seseorang. Maksudnya apa? Beliau selalu sholat di saf yang pertama. Ini perhatian. Ulama ussalaf terhadap sholat. Dan dikatakan juga oleh Ibnu Sa'ad tentang Sa'id Ibn Musayyib bahwasanya beliau berkata, "Ma sami'tu ta'dinan fi ahli Mundu thalathina sana. Saya tidak pernah mendengar azan di tengah-tengah keluargaku sejak 30 tahun. Artinya beliau sudah keluar dari rumah dan sudah berada di masjid. Ketika azan dikumandangkan. Dan berkata Imam Waki Ibn Jarrah tentang Imam Al-A'mash rahimahumallahu taala. Kanal A'mash qariban min sab'ina sanah lam tafuthu at-takbiratul ula. A'mash kurang lebih selama 70 tahun tidak pernah luput darinya takbir yang pertama bersama imam. Subhanallah, perhatian yang besar terhadap sholat. Demikian pula dikatakan oleh Ibnu Sima'ah. Makastu arba'ina sanah. Lam tafutni at-takbiratul ula illa yaumun matat ummi. Selama 40 tahun tidak pernah luput dariku takbir yang pertama kecuali di hari kematian ibuku. Ya, karena beliau sibuk mengurus kewajibannya terhadap ibunya sehingga luput darinya takbir yang pertama. Iya. Dan dikatakan oleh Adi bin Hatim, "Ma waktu waqtu shalah illa wa ana ilaiha bil ashwaq." Wa wa ma dakhala waqtu salat qat illa wa ana laha musta'id. Tidaklah datang waktu solat Kecuali aku sudah dipenuhi dengan kerinduan kepadanya. Dan tidaklah masuk waktu solat Kecuali aku sudah siap melakukannya. Sudah siap. Bukan baru mau siap-siap. Ini menunjukkan perhatian yang besar para ulama usalah terhadap solat. Iya. Disebutkan oleh Imam Zahabi rahimahullahu taala dari beliau bahwasanya beliau berkata, "Ma uqimati salatu mundu aslamtu illa wa ana ala wudu'in." Tidaklah salat itu diikomahkan sejak aku masuk Islam kecuali aku sudah berada dalam keadaan berwudu, sudah suci, siap untuk melakukan sholat. Iya. Dan dikatakan oleh Imam Sofyan bin Uyainah rahimahullahu taala, "Inna min tawqiris shalah an ta'tiya qabla iqamah Sesungguhnya termasuk pemuliaan salat engkau datang sebelum iqamah. Jadi sudah siap. Sebelum iqamah sudah siap. Kalau perlu sebelum azan supaya tidak luput takbir yang pertama bersama imam. Iya. Kemudian disebutkan tentang Imam Ibrahim bin Maimun Al-Marudi. Salah seorang imam muhaddis murid Atok bin Abi Rabah. Beliau ini seorang yang pekerjaannya memperbaiki atau membuat perhiasan emas dan perak. Iya. Atau yang semisalnya. Dikatakan oleh Ibnu Ma'in tentang beliau, "Kana idza rafa'al al fa sami'an nida lam yaruddaha." Beliau ketika sedang bekerja, kemudian beliau sudah mengangkat palunya untuk mengetuk emas atau perak yang dia kerjakan, lalu beliau mendengarkan azan, maka beliau tidak akan meneruskan pukulannya terhadap pekerjaannya tersebut. Langsung seketika itu beliau lepaskan dan bersegera untuk azan, untuk melakukan sholat. Ini teladan para ulama kita. Dan dikatakan oleh Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, "La takun mithla abdi su la ya'ti hatta yud'a salata qabla nida." Janganlah kamu seperti budak yang buruk. Budak yang buruk itu tidak datang kecuali setelah dipanggil maka datangilah solat sebelum adzan. Dan dikatakan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, "Idza ra'aita ar-rajula yatahawan bitakbiratil ula, faghsil yadayka minhu." Apabila kamu lihat seseorang meremehkan takbir yang pertama, maksudnya dia tidak bersegera melakukan solat bersama imam, maka cuci tangan darinya. Artinya ini satu yang jelek dalam pandangan para ulama kita. Ya, Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat bagaimana perhatian para ulama ussalaf terhadap solat lima waktu khususnya dan solat-solat sunnah secara umum. Barangkali kita cukupkan sampai di sini. Dan sesungguhnya pembahasan solat ini termasuk pembahasan yang paling luas. Ini sekedar peringatan bagi kita tentang pentingnya sholat di dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam, ini yang bisa saya jawab, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.